Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Setelah kita selesaikan permasalahan jahiliyah yang ke-53, sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-54. Yang mana permasalahan yang ke-54 ini tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Cuman nah barakallahu fikum hafizakumullah sama beliau dipisahkan. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah termasuk ritual atau perilaku jahiniyah mereka mengakui kebenaran, adanya kebenaran, segera menerima kebenaran, namun kesegeraan tersebut untuk mengelabui saja. Tujuannya apa? Litawassuli ila daf'i. Jadi mereka menerima segera menerima menam, segera menerima kebenaran itu tujuannya agar menghantarkan kepada perkara dia bisa menolak kebenaran. Jadi mereka nerimanya pagi hari aja atau siang hari aja. Nah, barakallahu fikum kemudian sisanya nanti mereka menolak, itu maksudnya. Jadi mereka kelihatannya segera menerima kebenaran tapi tujuannya agar apa? Menghantarkan atau menyampaikan mereka kepada perkara yang lebih besar yaitu menolak kebenaran. Allah musta'an. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, rahmatullahi alaih Al-mas'alatu ar-rabi'atu wal khamsun permasalahan yang ke-54 Al-iqraru bil haqqi liyatawassalu bihi ila daf'ih kama qala fil ayah. Pengakuan atau mengakui dengan kebenaran agar mereka sampai kepada na'barakallahu fikum dengan pengakuan tersebut agar mereka sampai kepada daf'ih menolak kebenaran. Jadi untuk mengelabui saja ya, seakan-akan mereka menerima kebenaran namun cuma sesaat saja itu maksudnya. Nah, sebagaimana firman Allah Taala dalam ayat yang sudah kita lewati yaitu akan beliau sebutkan nanti disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah ayat tersebut. Qala syar Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah mimma alaihi ahlu jahiliyah termasuk perkara yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya al iqrar bil haq. Mengakui adanya kebenaran. Laktinaan bihi bukan karena tunduk dengannya bukan. Jadi mereka mengakui kebenaran bukan karena mereka tunduk taat dengan kebenaran tersebut bukan wa innama dan hanya saja pengakuan tersebut liyatawassalu bihi aw liyatawassalu bihi ila nah untuk menghantarkan mereka dengan kebenaran yang mereka akui tersebut ila untuk menolaknya bayangkan ini misma hasala minal yahud fi qaulihim seperti yang terjadi pada orang Yahud nah sebagaimana ucapan mereka yang Allah Taala kisahkan di dalam Al-Qur'an Karim aminu bil ladhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar berimanlah kalian dengan orang yang telah diturunkan. Naam barakallahu fikum atas orang-orang yang mereka beriman wajahan nahar yaitu di sebagian siang atau di siang harinya. Waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Kemudian kufurlah kalian sisa daripada siang tersebut. Eh? yarji'un agar mereka mau kembali. Nah, Allah musta'an. Ini semuanya Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Adalah salah satu perilaku atau perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi mereka seakan-akan merintahkan kelompok mereka untuk menerima kebenaran namun sebagian siang saja, sebagian hari saja. Sisanya bagaimana? Kufur kembali. Allahu musta'an. Wa hadhihi makidatun la tazalu tuhaqu lil muslimin. Ini adalah tipu daya atau makar. Nah, barakal tipu muslihat la tazaru tuhaku lil muslimin yang masih senantiasa nah barakallahu fikum digerakkan ya, yang masih senantiasa disusupkan terhadap kaum muslimin mimman yandassuna fi sufufihim min a'daihim dari kalangan orang-orang yang mereka yandasun yandasun itu menyusup nah menyusup atau terselubung di kalangan orang-orang yang mereka terselubung atau menyusup fi sufufihim di saf-saf kaum muslimin min a'daihim dari kalangan musuh-musuh mereka wa biqabulil haq dan mereka menampakkan diri seakan-akan mereka menerima kebenaran. Yuriduna qalbal Islam wa ifsadal Islam. Mereka menginginkan untuk membalikkan agama Islam dan merusak agama Islam. Nah, sekarang kita tahu ini berarti mereka ini siapa? Ya tidak jauh daripada orang-orang munafikun. Ah, yudhiruna al-Islam wa yubtinuna al-kufra. Jadi mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Allahul musta'an. Wa fi 'asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa mustamirrun ila waqtina hadza dan perilaku tersebut nah masih senantiasa terus-menerus ada hingga waktu kita ini. Nah, hingga nah barakallahu fikum hingga saat ini. Wa ila an Allah jalla wa'ala dan hingga sampai nanti. Eh, yang Allah Taala kehendaki. Yandasuhu nasun min a'dal Islam yaitu ada beberapa manusia yang menyelubung atau menyusup dari kalangan musuh-musuh Islam wa yatadaharuna bil Islam mereka menampakkan nah barakallahu fikum menampakkan diri seakan-akan beragama Islam kelompok sesat seperti ini banyak sekali ya baik dari kalangan kelompok Khawarij ISIS atau jaringan Al-Qaeda dan semisalnya mereka menampakkan seakan-akan mereka ahli sunnah kami ahli sunnah wal jamaah sunniyun salafiyun ingin menegakkan negara Islam Indonesia misalkan ya, berhukum dengan Al-Quran dan sunnah namun praktek amalannya bagaimana? Nah, membuat kekacauan, membuat masyarakat gelisah, ketakutan dengan bom bunuh diri, bom sana, bom sini. Allahul Musta'an. Jadi, sekarang banyak musuh-musuh Islam mengatasnamakan nah beragama Islam atau musuh-musuh ahlu sunnah mengatasnamakan ahlu sunnah. Jadi perkara yang tidak perlu kita heran lagi karena perkara ini perkara yang sudah terjadi dalam artian orang-orang jahiliyah pun juga menerapkan seperti itu. Jadi mereka menampakkan seakan-akan mereka beragama Islam, namun pada hakikatnya mereka adalah musuh-musuh. Nah, barakallahu fikum kaum muslimin. Kita lihat di sini, wa yatadharuna bil islami min ajli ifsadil islam. Perhatikan, mereka menampakkan diri dengan agama Islam dalam rangka untuk merusak Islam tersebut. Jadi mereka ketika menampakkan diri dari kalangan kelompok-kelompok sesat, eh, kelompok terorisme, ISIS misalnya, mereka menampakkan seakan-akan ahlu sunnah berjenggot, istrinya pun bercadar juga, berjubah. Namun penampakan tersebut barakallahu fikum habibakumullah tujuannya untuk mengelabui, untuk merusak arus sunnah. Buktinya apa? Buktinya mereka nah, mempunyai pemikiran membunuh diri misalkan. Eh, memiliki pemikiran pemberontakan, kudeta, revolusi. Akhirnya ketika terjadi pembunuh diri yang dilakukan oleh mereka, akhirnya na'am barakallahu fikum masyarakat dan kaum muslimin pun mengira menyangka bahwasannya itu adalah perilaku ahlu sunnah. Rusak nggak kan namanya? Akhirnya dirusak ahlu sunnah dituduh dengan terorisme, dituduh dengan komunisme, dituduh dengan nah barakallahu fikum, enam tuduhan-tuduhan yang kecil. Sebabnya karena apa? Kekeliruan atau kesesatan personil-personil atau per individu oknum-oknum tertentu yang mereka nah mengatasnamakan ahlu sunnah. Ini berbahaya sekali. Jadi kita kalau berdakwah di lingkungan orang awam, atau lingkungan masyarakat umum itu harus berhati-hati karena mereka itu yang mereka nilai itu biasanya adab dan akhlak. Jadi kekeliruan yang ditimbulkan satu orang individu saja ya. Misalkan ada orang ahli sunnah, dia belum terlalu paham dia. Nah, kemudian dia lewat di kampung pun nggak nyapa juga, dia wajah pun merengut, eh, tidak nyapa wala syai' wala hajah misalkan. Akhirnya orang masyarakat masyarakat menilai, "Oh, ini ahlu sunnah ternyata kayak gitu ya." Nah, perhatikan, ahlu sunnah banyak yang kena banyak. Seakan-akan semua ahlu seperti itu. Padahal itu kekeliruan yang ditimbulkan, yang dimunculkan oleh per individu, personil tertentu, oknum-oknum tertentu. Gitu loh. Tidak semua ahlu sunnah. Oleh karena itu jangan sampai kita na'am barakallahu sembarangan atau na'am barakallahu na'am tidak peduli atau tidak memperhatikan perkara ini. Jadi etika, adab, dan juga kriteria perlu diperhatikan, dijaga. Karena orang awam itu kadang melihat satu kekeliruan yang ditimbulkan salah satu ahli sunnah yang dipukul rata nanti. Wah, semua ahli sunnah seperti itu ya. Ahli sunnah itu kalau lewat nggak senyum, eh, kalau lewat tuh nggak senyum, nggak pernah nyapa, wajahnya merengut. Padahal satu orang aja, tapi yang kena semua ahli sunnah ini. Hati-hati seperti ini para kalafikum nam. Allahumma musta'an karena seperti itulah keadaannya ketika jauh daripada ilmu, jauh dari ajaran agama yang benar, Nah, barakallahu fikum mereka menghukumi pun secara sesuai dengan hawa nafsu mereka. Namun kita sebagai ahlus sunnah yang cerdas dan paham hendaknya berhati-hati untuk menjaga agar tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Nah, kita lihat di sini wa min ajli basti asyubahi bainal muslimin dan juga juga dalam rangka untuk menyebarkan syubhat-syubhat di antara kaum muslimin. Jadi orang-orang ini tadi barakallahu fikum orang-orang kufar, mereka mengatasnamakan atau menampakkan dirinya seakan-akan beragama Islam, tujuannya apa fungsinya? Untuk menyebarkan syubhat-syubhat antara kaum muslimin. Nah, wa tafriqil kalimah dan untuk membikin atau membikin pecah belah apa? Enam kalimatul haq. Kalimat la ilaha illallah dipecah belah sama dia. Nah, atau istilahnya eh, memper, memper, memper nah barakallahu fikum pecah belah persatuan Padahal sudah diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dan jangan kalian bercerai-berai. Tapi ini ada oknum-oknum yang ingin menghancurkan agama Islam itu loh. Wa ilqa'il adawati bainal muslimin dan juga memunculkan mengadakan permusuhan di antara kaum muslimin. Wa taqtinihim ila ahzabin wa ila jama'at dan memutuskan jaringan kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum memotong-motong kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok, menjadi jamaah-jamaah sesat. Allah musta'an. Wa hadha min kaidil a'da'i wa makrihim. Ini semuanya termasuk bentuk tipu daya atau makar musuh-musuh Islam dan juga makan mereka. Nah, barakallahu fikum. Tapi perlu diperhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, membuat tipu daya dan Allah Taala pun bikin makar untuk mereka dan Allah Taala sebaik-baik zat yang bisa bikin makar untuk mereka. Allah musta'an. Fayajibu 'alal muslimin an yantanabbahu, an yantanabbahu. Maka wajib bagi segenap kaum muslimin agar mereka berhati-hati lihadal makri al-khabith terhadap makar yang sangat jahat dan jelek ini. Wa alla yamnahu as-siqata likulli mahab likulli mahabba wa dabba dan hendaknya mereka na barakallahu fikum tidak menaruh kepercayaan. Nah, ya menahu, hendaknya mereka tidak memberikan asfiqah kepercayaan likulli pada setiap orang yang habba wa dabba, setiap orang yang bergerak atau melakukan gerak-gerik. Jangan setiap orang yang melakukan gerak-gerik langsung dipercayai. Dicek dulu bagaimana dia. Kelihatannya berjenggot panjang, berjubah, tiap hari senyum-senyum ketemu, ternyata khawarij. Allah musta'an. Pemikirannya ternyata apa? berkaitan masalah hukamul muslimin mengkafirkan, mengajak berontak, mengajak demonstrasi dan semisalnya. Itu hati-hati. Sehingga nasihat beliau bagus sekali. Wa alla yamnahu as-siqata dan hendaknya nah berhati-hati kaum muslimin dan tidak bermudah-mudahan menaruh kepercayaan kepada setiap orang yang memiliki gerak-gerik tadi itu. Bal alaihim an yujarribu an-nasa tajribatan shadiqatan. Dan bahkan wajib atas mereka untuk menguji manusia dengan ujian yang benar. Nah, bagaimana ini? Kalian benar nggak pemikirannya apa? Bagaimana pemerintah kita ini? Bagaimana presiden kita misalkan? Ternyata mereka yang kita tes ini ternyata yang kita uji malah dia mengatakan oh kafir itu. Mereka berhukum tidak dengan hukum Allah, kafir. Nah, dari sini akan nampak nanti perbedaan antara manhaj dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang dengan orang-orang Khawarij. Nam, Wa yakhtabiruhum ikhtibaran dan juga menguji mereka dengan ujian yang sangat rinci dan detail. Rinci dan detail. Karena kalau nggak kan bagaimana? Ya itu tadi. Nah, karena kelihatannya gerakinya sama, berjubah juga, berjenggot, istrinya bercadar. Namun ternyata prinsip dan akidahnya keyakinannya apa? Rusak. Nah, mengenai hukamul muslimin, pemerintah kaum muslimin, oh dia mengajak untuk demonstrasi. Ayo kita demo. Ayo kita revolusi kudeta ini pemerintah kita tidak berhukum dengan hukum Islam. Kafir halal darahnya, halal kehormatannya, halal hartanya katanya. Allah musta'an. Allah musta'an. Fa idza sabata sidquhum manahuhum as Nah, kemudian ketika sudah benar kejujuran mereka benar-benar terbukti, terwujudkan dengan ujian-ujian yang kita Nah barakallahu fikum tujukan, kepada mereka mana manahuhumus siqah maka barulah mereka menaruh kepercayaan kepada mereka. Oh, kita percaya ternyata benar. Jadi akidah mereka benar. Karena ya kadang seperti itu. Saudara kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkadang tertarik dengan pakaian saja. Oh, pakaiannya sama ini. Berjubah juga kalau keluar juga pakai sarung, berjenggot panjang. Kemudian istrinya juga bercadar, bayangkan itu. Tapi ternyata dilihat belajarnya kemana? Oh belajarnya ternyata sama orang-orang oknum-oknum khawarij sudah. Dari situlah kita tahu dan juga kita bisa memperhatikan, nah berhati-hati, menjaga jarak dengan orang-orang yang nah barakallahu fikum berpemikiran tersebut. Berarti sudah kita selesaikan permasalahan yang ke-54 barakallahu fikum yaitu mengenai bahwasannya termasuk ritual perilaku orang-orang jahiliyah mereka seakan-akan menerima segera menerima kebenaran namun tujuannya untuk menolak kebenaran di kemudian hari. Nah, adapun ahlus sunnah wal jamaah mereka menerima kebenaran